Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Kita masih berada pada halaman 133. Halaman 133 mengenai beriman dengan takdir. Beriman dengan apa? Takdir. Sudah kita lewati takdir itu adalah apa? Sirullah ya azza wa jalla, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah taala kehendaki pasti terjadi. Dan semua perkara yang Allah taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Oleh karena itu muncul ungkapan yang sering diucapkan oleh para ulama, dinukilkan juga kalau fikum, masyi'ta kana wa illam asha wa masyi'tu illam tasha lam yakun. Masyi'ta kana wa illam asha Wa masyi'tu illam tasya' lam yakun. Apa artinya? Ya Allah, semua perkara yang kau kau hendaki, kau kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Dan semua perkara yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki tidak akan terjadi. Paham belum ini ungkapan ini? Anak ulangi sekali lagi, masyi'ta kana wa illam asya. Semua perkara ya Allah yang kau kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Wa masyi'tu dan semua perkara yang aku kehendaki illam tasya jika engkau tidak menghendakinya lam yakun tidak akan terjadi. Antum bisa ngulangi? Bisa ngulangi, Pak? Coba ulangi. Pasti kita walaupun kita tidak menghendaki. Ewa, terus sebaliknya jika jika Allah Taala tidak menghendaki Ewa, dah kesimpulannya itu ada. Masih takana wa ilam asa, wa tu ilam tasa lam yakun. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Ini kaidahnya jangan lupa ya masalah takdir. Nah, barakallahu fikum semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hamba enggak punya pilihan. Hamba itu punya pilihan, punya kehendak. Jangan seperti Jabriyah. Kelompok Jabriyah nanti kita sebutkan kelompok sesat yang mengatakan perbuatan hamba dipaksa. Antum duduk di majelis ilmu dipaksa, makan dipaksa, minum dipaksa, sholat dipaksa, puasa dipaksa. Paham ya? Itu pendapat kelompok sesat Jabriyah tadi hati-hati. Kita semuanya perbuatan kita kita punya pilihan, punya kehendak, tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Antum punya pilihan atau enggak? Punya pilihan. Antum punya pilihan atau tidak? Punya pilihan. Kita bantah orang Jabriyah yang mengatakan perbuatan hamba paksaan. Contohnya seorang hamba sekarang di depannya dihidangkan antara dua mangkok, satunya bakso, satunya Nah kalau fikum nasi sama tempe. Paham ya? Kira-kira biasanya orang itu milih yang mana kira-kira? Kalaulah seandainya dia milih tempe dan juga nasi tadi ataupun milih bakso tadi, dia punya pilihan. Enggak mungkin dia diam gini aja, karena dipaksa ini. Amin ya? Enggak mungkin, dia pasti milih. Menunjukkan hamba itu punya pilihan. Contohnya antum berjalan di suatu jalan, ada yang lubang, ada yang halus. Antum nekat aja lewat itu ada apa milih? Milih atau nekat? Hah? Milih karena punya pilihan, enggak mungkin antum nekat terus lubang biarin, tabrak aja misalkan Pasti milih, menunjukkan hamba punya pilihan ini bantahan untuk Jabriyah. Karena apa? Karena kalau Jabriyah mengatakan perbuatan hamba dipaksa, yang namanya dipaksa itu nanti kalau Allah Taala menghukum menghukum hamba berarti gak adil. Karena dipaksa kok dihukum. Apa maksudnya ya? Allah musta'an. Qala Syekh Al Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik. Wa Qur'anil Karim qaulu ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Taala berfirman Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Taala menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah Taala menakdirkan sesuai dengan takdirnya. Wa qawlu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ai qaddara wuqu'ahu wa sya'a wujudahu wa khalqahu wa qaddara sifatihi wa waqtahu alladhi yaqa'u fihi masyaallah maksudnya apa maksudnya maksudnya Allah taala menakdirkan menetapkan terjadinya dan Allah taala menghendaki wujudnya serta penciptaannya dan Allah taala menakdirkan sifat-sifatnya dan waktu terjadinya sesuatu tersebut paham maksudnya ya antum misalkan ketika jatuh terpleset barakallahu fikum Nah, itu sudah tercatat belum? Sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Paham ya? Tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, barakallahu fikum kejadian tersebut. Bahkan tercatatnya sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 500 Eh? 550 50 ribu tahun jangan keliru dengan jarak 50 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi sudah tercatat semuanya jadi antum nggak perlu Kok bisa ya? Kok begini ya? Tidak perlu. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Kullu syai'in fahuwa muqaddarun min jami'il jihad. Nah, segala sesuatu sudah ditakdirkan dari seluruh sisi-sisinya. Perhatikan baik-baik. Pertama, min jihatil ilmi bihi. Ini yang dikenal dengan apa? Arkanul iman bertakdir. Rukun-rukun iman dan takdir ada berapa kemarin? Hah? Rukun-rukun beriman dengan takdir ada berapa kemarin? Empat. Pertama, kemarin yang jawab esan. Pertama apa? Al-ilm. Pertama al-ilm. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Dan yang akan terjadi. Dan yang sedang terjadi. Dan yang tidak terjadi. Kalau saat ini terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Apa ya? Upayakan tercatat. Nah, ya, upayakan tercatat karena ini penting. Pertama, Allah taala apa? Nah, barakallahu fikum. Naam termasuk rukun iman dengan takdir pertama al-ilm. Apa makna al-ilm? Maknanya Allah taala mengetahui segala perkara yang terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Yang kedua, Alkitabah tulisan catatan. Semua yang terjadi tadi sudah tercatat dalam Lauhil Mahfud. Dan yang akan terjadi pun sudah ditulis di dalam Lauhil Mahfud. Karena Allah taala ketika awal kali menciptakan pena, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub. Pertama kali Allah taala ketika menciptakan pena, Allah taala mengatakan tulislah. Pena tadi bicara bayangan. pena berbicara dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Uktub Tulislah pena tadi mengatakan wa ma'aktub, apa yang harus aku tulis. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulis oleh pena tadi itu barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Kemudian yang ketiga al-masyiah. Semua yang terjadi ini, yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, semua yang terjadi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang apa? Al-Qadariyah. Al-Qadariyah mengatakan perbuatan hamba itu tanpa di bawah kehendak Allah taala. Nah, terus bagaimana? Hamba berbuat, dia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Oleh karena itu Al-Qadariyah digelari dengan apa? Majus hadil ummah. Ingat-ingat, Al-Qadariyah digelari dengan apa? Majusinya umat ini. Lah kok bisa? Karena orang-orang Majus meyakini bahwasanya ada di alam semesta ini dua pencipta. Meyakini bahwasanya ada di dalam alam semesta ini berapa? Dua pencipta. Khaliqus syarr sama khaliqul khair. Pencipta kejelekan, pencipta kebaikan. Pencipta kejelekan adalah kegelapan. Pencipta kebaikan adalah cahaya. Jadi kalau matahari terbit, mereka beribadah di situ. Karena apa? Muncullah apa? enam cahaya, kebaikan ini berarti. Matahari terbenam, beribadahlah mereka. Ini kegelapan bahaya ini. Paham ya? Kejelekan ini. Ini majusi umat ini Qadariyah digelar dengan Majusi umat ini. Kenapa? Karena Qadariyah menyatakan masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Jadi antum berbuat itu bukan kehendak Allah taala. Tanpa dibawa kehendak Allah taala. Tapi apa? Ya kamu sendirinya menciptakan perbuatannya itu loh. Keliru atau tidak ini? Keliru. Karena Allah telah menyatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi kita dan perbuatan kita makhluk bukan? Makhluk. Kita makhluk, perbuatan kita makhluk bukan? Perbuatan kita makhluk bukan? Eh? Makhluk juga. Paham ya? Kitanya makhluk, perbuatan kita juga makhluk. Jangan sampai keliru ya. Naam. Yang keempat apa? al-khalqu. Semua yang ada di dalam alam semesta ini, yang terjadi maupun yang belum terjadi, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Antum makhluk Allah taala bukan? Ayo. Ah. Kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat yang pertama, tadi kan sebutkan bahwasanya dari semua sisi. Sisi pertama min jihatil ilmi bih. Ditinjau dari sisi apa? Al-ilm Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi pun kalau seandainya terjadi Allah Taala tahu bagaimana terjadinya. Antum bisa mengulangi? Coba. Allah Taala mengetahui Yang apa? Yang belum terjadi. Akan terjadi? Sudah terjadi? Eh? Yang tidak terjadi kalau seandainya eh, Allah Taala mengetahui bagaimana terjadinya. Karena syahidnya di situ. Nah, seperti orang-orang kufar, itu kan minta dikembalikan ke dunia lagi. Ya enggak orang-orang kufar. Nah, minta dikembalikan ke dunia lagi untuk beramal amalan saleh. Allah Taala tahu kalau mereka dikembalikan ke dunia, Pasti akan mengulangi lagi, nggak mungkin beramal-amalan soleh. Akhirnya nggak dibalikkan itu loh. Paham maksudnya? Kan nggak terjadi, mereka minta agar dikembalikan ke dunia. Paham ya? Permintaan ini Allah tahu nggak? Tahu. Dan tahu nanti kalau dibalikkan ke dunia, tahu kalau orang kufar itu mesti tidak berbuat amalan kebaikan. Balik lagi seperti dulu lagi. Oleh karena itu Allah Taala mengetahui perkara yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Apa ayatnya itu? Naam walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi dulu yang pernah dilarang oleh Allah taala kepada mereka. Diulangi lagi. Allah taala tahu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Na'am barakallahu fikum. Syahidnya ikhwani fiddin azza nazakumullah, rukun yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua, wa min zihati kitabatihi fil lauhil mahfuz. Yang kedua, dari sisi catatan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Lauhul Mahfuz, tidak pernah berubah, tidak pernah geser, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah katanya malaikat juga membawa kitab, Ustaz, misalkan ada yang nanya ke antum misalkan suatu ketika. Kita katakan, "Na'am." Kitab catatan yang dibawa oleh malaikat itu pun rintian rinciannya diambil di dalam apa? Diambil dari Lauhul Mahfuz. Apa maksudnya? Semuanya pusatnya Lauhul Mahfuz tadi semuanya. Nah barakallahu fikum. Kita lihat yang ketiga, wa min jihati masyiatillahi lahu fi waqtih. Dan juga yang ketiga, dari sisi kehendak Allah taala, Allah taala menghendaki pada suatu tersebut pada waktunya. Sekarang antum barakallahu fikum ingin segera meninggal dunia. Sudah semua diupayakan. Ada orang yang dia stres, bisnis tanam modal gagal dia, rugi besar-besaran Akhirnya dia apa? Wah, daripada hidup seperti ini stres. Mending bunuh diri biar cepat meninggal katanya. Akhirnya dia minum apa kemarin? Minum bodrek campur baygon. Paham ya? Biar cepat meninggal dunia, mau bunuh diri dia. Tapi ternyata apa? Setelah minum itu masuk angin aja. Allah musta'an. Masih hidup dia karena belum apa? Takdirnya. Belum takdirnya. Yang satunya dia loncat dari lantai 4 ke bawah. Loncat pokoknya mati sekarang pokoknya. Lah kenapa? usahanya bangkrut katanya. Tanam modal gagal semuanya katanya. Akhirnya dia loncat dari lantai 4 ke bawah. Sampai bawah cuma patah kakinya yang kanan. Paham ya? Nah, besok ngulangi lagi patah kakinya yang kiri. Karena belum takdirnya tadi itu. Ingat-ingat, takdir itu rahasia Allah SWT. Ada orang yang santai-santai, senyum, Masya Allah. Malam hari masih Assalamualaikum, kefahaluk. Paginya meninggal dunia. Di dalam selimut dia, bayangkan itu. Menunjukkan takdir itu nggak bisa diprediksi oleh manusia itu loh. Jadi antum jangan merasa wah anak masih muda, masih kecil, matinya lama, belum tentu. Sekarang senyum-senyum belum tentu. Paham ya? Besok meninggal dunia mungkin aja takdir Allah taala sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Naam. Kita lihat yang terakhir. Wa min zihati khalqihi wa ijadih. Dan ditinjau dari sisi apa? Naam, penciptaan Allah taala dan juga pewujudannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang sudah takdirkan ini dan Allah telah mewujudkannya. Jadi enggak ada satupun yang terjadi, tidak ada, tidak ada, tidak ada satupun yang Allah telah takdirkan melainkan itu semuanya adalah apa? ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azza wa jalla, kesimpulannya bahwasannya takdir al-qada wal qadar, ketetapan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala dua perkara yang maknanya satu itu sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Antum jangan memprediksikan, memperkirakan, Mau oh, kalau seperti ini berarti menunjukkan seperti ini. Orang itu bisanya cuma memperkirakan saja, pastikan jangan. Paham ya? Oleh karena itu seringnya orang meleset, perkiranya meleset dari apa yang dia perkirakan. Tapi kalau takdir Allah Subhanahu wa taala enggak pernah meleset, pasti tepat pada sasarannya barakallahu fikum. Naam. Kita tutup yang terakhir, Fakulun, fakulu syai'in lahu sifatun ja'alahu Allahu lah. Maka segala sesuatu pasti apa? Nah, memiliki sifat-sifat yang Allah taala tetapkan padanya. Sifat itu pasti ada. Nah, barakallahu fikum, sifat itu pasti pasti ada. Naam, perhatikan baik-baik la yazidu anha wa la yanqus. Tidak pernah yang namanya melebihi tidak pula berkurang. Mas segala sesuatu pasti ada sifatnya. Sekarang tembok ini belakang anak ini ada sifatnya atau tidak? Ada sifatnya enggak kira-kira? Sifatnya apa di antaranya? Yang paling nampak dan menonjol apa? Kuat, benar, kuat. Ada atau enggak? Nah, itu. Sifat yang paling inti ini jangan sampai lupa. Sesuatu pasti memiliki sifat yang paling inti itu ada. Kalau nggak ada bukan sesuatu. Kalau nggak bertanya, eh, buktikan. Ada nggak sesuatu yang nggak ada? Coba antum. Ada nggak sesuatu yang nggak ada? Eh, nggak eh, ada. Karena sesuatu itu pasti ada. Ada itu ada dua kemungkinan. Ada nampak, ada nggak nampak. Sekarang antum-antum kita semuanya ada dan nampak. Jin dan malaikat ada atau tidak? Ada tapi nggak nampak. Tapi ada. Jangan sampai antum menghilangkan sifat yang inti ini. Tembok di belakang anak ini ada sifatnya itu ada. Paham ya? Sifat yang inti ada. Keras jelas, tidak bicara, enggak diragukan lagi. Itu termasuk sifat. Jadi bagus sekali ini ya. Segala sesuatu Allah taala tetapkan padanya sifat-sifat. Eh, tidak melebihi, tidak pula na barakallahu fikum nam mengurangi. Fahada syai'un muqaddar. Maka ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Kama qala ta'ala fil matar. Sebagaimana Allah taala berfirman mengenai air hujan, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami menurunkan hujan kecuali dengan kadar yang sudah ditentukan. Coba antum saksikan, antum terkadang di kalasan hujan di sana hujan deras, sampai sini enggak hujan, bayangkan. Karena kadarnya sudah ditentukan. Paham ya? Kemudian terkadang ada musim hujan, musim kemarau, menunjukkan bahasanya kadarnya semuanya sudah ditentukan. Nah, barakallahu fikum sudah ditentukan. Naam, seperti itu. Terkadang antum posisinya barakallahu fikum habibakumullah, kadang sehat, kadang sakit atau yang semisalnya sudah ditentukan juga. Paham ya? Sudah ditentukan. Al-mataru ma'lumul kamiyah. Hujan itu sudah diketahui kadarnya. Berapa sih kadarnya? Cuman yang ngetahui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai wah ini musim hujan kok sekarang enggak hujan atau yang semisalnya. Banyak-banyak berdoa saja. Karena apa? Karena yang namanya na barakallahu fikum nam yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumu makanin nuzul dan sudah diketahui tempat turunnya hujan. Tempat turunnya hujan sudah ketahui. Seperti yang anak contohkan tadi, terkadang antum di suatu tempat hujan, di tempat yang lain enggak hujan. Iya atau enggak seperti ini? Naam, seperti itu terjadi. Wa waqtin nuzul dan waktu turunnya pun juga sudah diketahui bahwa ma'lumun lillahi ta'ala min jami'i jihatihi maka itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisi-sisinya. Adapun manusia hanya memperkirakan. Ini mendung, jangan-jangan mau hujan, tapi ternyata enggak hujan.